Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamitin amma ba'd Saya enggak bawah kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan <clears throat> kajian fikih dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi karya Syekh Saleh Al-Fauzan hafizallahu taala. Dalam kesempatan pagi hari ini kita telah sampai pada pembahasan tentang al-ariyah atau barang pinjaman. Qala al-musannifu hafizallahu taala babun fi ahkamil ariyah bab <clears throat> seputar atau hukum-hukum ketentuan-ketentuan al-ariyah seputar barang pinjaman. Para ulama fikih mendefinisikan barang pinjaman bi annaha bahasanya barang pinjaman adalah ibahatu nafi ainin membolehkan pemanfaatan barang yang yubahul intifa'u ubiha, yang memang dimubahkan dan dibolehkan diambil manfaatnya wa dan barang tersebut tetap eksis bada istifa'il manfaati setelah diambilnya manfaat ya, barang tersebut liruddaha ila malikiha untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Ya, maka berdasarkan definisi ini maka yang namanya aryah atau meminjamkan barang itu adalah membolehkan orang lain untuk mengambil manfaat. Maka di sini tidak, maka dalam aryah tidak terjadi perpindahan. Baik perpindahan tidak ada kepemilikan bagi si peminjam. Baik kepemilikan barang ataupun kepemilikan manfaat barang. Lain halnya dengan jual beli. Maka dalam jual beli terdapat perpindahan kepemilikan barang. Lain halnya dengan sewa menyewa. Dalam sewa menyewa terjadi perpindahan kepemilikan manfaat barang. Dan Arya hanya diperbolehkan untuk barang yang bisa diambil manfaatnya. Ya, bisa diambil manfaatnya dan manfaatnya adalah manfaat mubah. Maka jika manfaatnya adalah manfaat yang haram, maka tidak boleh dipinjamkan. <clears throat> Demikian juga eh, oleh karena itu maka tidak boleh meminjamkan alat musik atau yang lain. Karena itu mengandung manfaat namun pemanfaatannya adalah pemanfaatan yang haram. Demikian juga tabqa masih eksis masih tetap ada setelah diambil manfaatnya. Maka tidak ada peminjaman untuk sesuatu yang habis ketika digunakan dan dimanfaatkan. Maka tidak ada pinjaman untuk makanan yang habis dimakan atau lilin yang setelah dibakar akan habis maka barang-barang ini tidak bisa dipinjamkan Di diruddaha ila malikiha untuk dikembalikan kepada pemilik barang maka berdasarkan definisi ini tidak boleh dipinjamkan mala yubahul intifa'u bihi. Barang-barang yang tidak memiliki manfaat yang mubah. Maka barang-barang yang tidak memiliki manfaat yang mubah tidak halal dipinjamkan. Demikian juga Eh, tidaklah tidaklah eh, keluar dari definisi ini mala yumkin intifa'u bihi ila ma'atala fi ainihi maka tidak ada peminjaman untuk barang yang tidak mungkin diambil manfaatnya kecuali dengan habisnya barang tersebut contohnya makanan dan minuman maka kalau makanan dan minuman maka yang memungkinkan adalah transaksinya kalau mau diganti transaksinya transaksi kordon utang. Bagaimana Nabi maka memungkinkan untuk transaksinya transaksi utang. Diutang makanannya kemudian nanti diganti dengan yang semisal kalau pinjam meminjam maka tidak mungkin dilakukan. Dan arya itu satu hal yang masru'ah, satu hal yang disyariatkan bil kitab wa sunnah wal ijma' berdasarkan dalil Quran, sunnah dan ijma'. Dan masru'ah di sini bisa jadi maknanya adalah ya, dianjurkan dan bisa jadi maknanya mubah karena terkadang Masro' itu artinya mubah. Meskipun yang dominan, masro' itu artinya diperintahkan baik perintah anjuran ataupun perintah kewajiban. Dalil tentang hal ini adalah firman Allah Ta'ala wa yamna'unal ma'un dan mereka mencegah tidak mau memberikan al-ma'un. Al-maun artinya al-mata adalah barang-barang yang yata'atahun nasu bainahum yang dipakai yang biasa dipakai oleh manusia di antara sesama mereka. Dan yang dimaksudkan dengan wayam naunal maun adalah tidak mau meminjamkan barang. Maka Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang tidak mau meminjamkan barang. <clears throat> kepada orang yang memerlukan peminjaman dalam keadaan barang tersebut juga tidak terpakai semisal pinjam ember, pinjam sapu, pinjam palu, pinjam eh, dan yang lain pinjam kapak dan sebagainya antar tetangga satu dengan yang lain Allah jelak orang yang tidak mau meminjamkan barang ya, pada orang pada tetangga yang membutuhkan dalam keadaan orang tersebut juga tidak memakainya nganggur embernya nganggur sapunya nganggur ada tetangga yang pinjam karena membutuhkan mau pinjam karena membutuhkan namun tidak dipinjami ini namanya wa yamna'una al-ma'un Dan ayat ini dijadikan dalil oleh ulama yang berpandangan wajibnya meminjamkan barang. Ini adalah ikhtiar pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Abdul Abbas Ibn Taimiyah rahimallahu taala. Idza kana al-maliku ghaniyan ini wajib kata Ibn Taimiyah manakala pemiliknya adalah orang yang ghanian orang yang berkecukupan dan tidak membutuhkan barang tersebut. Orangnya tidak membutuhkan barang tadi. Datang orang yang tetangga yang mau pinjam dan dia perlu ini <clears throat> yang punya barang tidak perlu, yang punya ember, yang punya pisau tidak memerlukannya dan tidak memakainya. Maka kata Ibn Taimiyah, hukum meminjamkan barang dalam kondisi ini hukumnya wajib. Dan memaknai al-ma'un dengan makna barang-barang yang diperlukan dalam keseharian dan mencegahnya adalah tidak mau meminjamkannya ini pendapat jumhur ahli tafsir. Pendapat yang kedua dalam masalah ini yang dimaksud dengan al-ma'un adalah zakat. Maka wa al-ma'un ada dua terjemah, ada dua tafsiran. Yang pertama adalah pendapat jumhur tidak mau meminjamkan barang-barang nganggur kepada orang yang membutuhkan membutuhkan untuk dipinjami. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan yamnaun al maun artinya orang yang tidak mau eh, membayar zakat yang menjadi kewajibannya. Dalil disyariatkannya pinjam meminjam <clears throat> adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah meminjam kuda milik Abi Tolhah. Demikian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat perang Hunain meminjam barang dari Sofwan ibn Umayyah yang ketika itu masih musyrik. Adro'an meminjam baju besi maka maka hadis ini dalil bolehnya meminjam barang milik orang kafir dan bolehnya bertransaksi bermuamalah dengan non muslim Walbatul ariyah maka memberikan barang pinjaman kepada orang yang membutuhkannya adalah kurbah amal yang mendekatkan kepada Allah sehingga al-mu'ir orang yang meminjamkannya mendapatkan sawaban jazilan ya, ganjaran yang banyak karena memberikan barang pinjaman itu termasuk dalam keumuman dalil ta'awun alal birri wa taqwa tolong menolong dalam kebaikan dan takwa <clears throat> kemudian disyaratkan untuk sahnya meminjamkan barang ada empat persyaratan. Yang pertama adalah ahliyatul mu'ir litabarru' <clears throat> Orang yang meminjamkan adalah orang yang memiliki kelayaan ya, memiliki kelayakan hukum litabaro untuk berinfak karena meminjamkan barang adalah satu hal yang mengandung unsur tabarru'. Eh, berbuat baik kepada orang lain maka iarah meminjamkan barang itu tidak sah manakala pelakunya adalah anak kecil demikian juga tidak sah manakala pelakunya orang gila demikian juga tidak sah manakala pelakunya adalah orang yang safi orang yang tidak bisa bertransaksi orang yang tidak tahu mana yang layak dipinjamkan dan mana yang tidak layak dipinjamkan. Kemudian syarat yang kedua kelayaan peminjam litabarok lahu dia seandainya dalam transaksi yang lain dia bisa diberi donasi, diberi sedekah. Itu satu hal yang layak. Artinya yasihum minhul qabul. Sah seandainya dia melakukan transaksi kobul maka musta'ir itu bisa jadi anak kecil maka anak kecil itu boleh menjadi peminjam namun dia tidak boleh meminjamkan karena anak kecil itu sah ya, kobulnya namun tidak sah hijabnya. <coughs> Karena anak kecil itu sah jika diberi sedekah dan tidak sah jika bersedekah. Maka dia memiliki kelayaan untuk menjadi tabarok lahu diberi sedekah. Namun dia tidak memiliki kelayaan dan tidak boleh bersedekah. Maka anak kecil boleh menjadi mustair orang yang meminjam Kemudian syarat yang ketiga, ya, manfaat barang yang dipinjamkan adalah manfaat yang mubah. Maka tidak diperbolehkan meminjamkan budak yang muslim kepada orang kafir. Demikian juga tidak boleh meminjamkan hewan buruan atau semacam itu kepada orang yang dalam kondisi ihram mengingat firman Allah Ta'ala wala ta'awanu alal ismi wala udwan janganlah kalian tolong menolong dalam melakukan dosa wala udwan dan pelanggaran kalau penjelasan dari Ibnul Qayyim beda tentang al-ithm dan al-udwan ithm adalah dosa jenis dan udwan adalah dosa kadar maka isem adalah dosa, ya, adalah perbuatan yang haram, baik sedikit ataupun banyak, mencuri dan yang lainnya. Sedangkan al-udwan adalah dosa yang haram, ya, manakala melewati kadar toleransi, melewati kadar toleransi. Ya, maka misalnya bagi laki-laki sutra dan emas maka laki-laki memakai emas itu haramnya haram jenis mau sedikit mau banyak tidak boleh mau sedikit mau banyak hukumnya haram mau sekedar campuran atau yang lain hukumnya haram sedangkan sutra bagi laki-laki haramnya adalah haram kadar haramnya haram kadar e, sutra haram dipakai bagi laki-laki manakala kadarnya lebih dari separuh dari kain yang dia pakai dia pakai e, jika kain yang dia pakai unsurnya sutra 50% non sutra 50% ya maka itu boleh dipakai atau kurang dari itu dan jika lebih dari itu ya, hukumnya haram maka dosanya dan keharamannya adalah haramnya kadar dan bukan jenis. Maka itu adalah al-udwan. Itu adalah udwan, bukan al-ithm. Kemudian syarat yang keempat, barang yang dipinjamkan adalah barang yang bisa diambil manfaatnya ma'a baqaihi dan dia tetap eksis, tidak habis sebagaimana yang ada dalam definisi. Kemudian ya, maka akad ya, akad ariyah itu adalah akad jais. Ya, akad jais tidak mengikat. Oleh karena itu maka sewaktu-waktu orang yang punya barang itu boleh menarik dan meminta kembali barang yang dia pinjamkan dengan syarat tidak merugikan dan menyusahkan orang yang dipinjami. Oleh karena itu di paragraf setelahnya disampaikan dan boleh bagi orang yang mu'ir meminjamkan barang istirja meminta dikembalikannya barang pinjaman kapan dia mau illa kecuali jika hal tersebut yaitu penarian barang ya tarotab berdampak al-idrar menyusahkan peminjam Kama contohnya seandainya seorang mu'irah yang meminjamkan itu mengizinkan kepada peminjam untuk memanfaatkan sesuatu dan mustahil peminjam itu akan nyata darar, akan mendapatkan kesusahan jika barang pinjaman itu ditarik oleh peminjam oleh orang yang meminjamkan sebelum selesainya aktivitasnya. Contohnya, seandainya ada orang yang meminjamkan kepada orang lain perahu dan maksud awal peminjaman sejak awal untuk ngangkut barang, maka tidak boleh bagi pemilik perahu untuk meminta dikembalikannya perahu selama orang tersebut masih di tengah laut. Tidak boleh diminta untuk dikembalikan. Pas di tengah laut diminta ini mana parunya? Nah, ini masukkan ke eh, kapal saya, nggak boleh. Madamat fil bari selama orang tersebut masih di lautan. Contoh yang lain. Seandainya seorang itu meminjamkan kepada orang lain kepada tetangganya tembok supaya si tetangga ini bisa meletakkan di tembok tersebut ujung kayunya karena dia mau bikin ya, jemuran atau yang lain ya, perlu ada penyangga untuk kayu atau besinya maka dia pinjam tembok milik tetangganya maka tidak boleh bagi pemilik tembok untuk meminta kembali temboknya supaya tidak dipinjam selama ujung kayu itu masih ada di situ. Kemudian kewajiban al-musta'ir, kewajiban orang yang pinjam barang adalah menjaga barang pinjaman lebih serius daripada dia menjaga harta pribadinya. Tujuannya supaya bisa bisa dia kembalikan barang pinjaman tersebut dalam keadaan ya, salimatan dalam keadaan ya, e, tidak cacat dikembalikan kepada pemiliknya karena barang pinjaman itu bagian dari amanah maka dalil-dalil tentang wajibnya E, menunaikan amanah berlaku dalam hal ini. Di antaranya adalah ya, firman Allah Ta'ala di surat An-Nisa ayat yang ke-58 Innallaha ya'murukum an tu'atul amanati ila ahliha Allah perintahkan kalian untuk mengembalikan amanah menunaikan amanah kepada pemiliknya. Maka ayat ini dalil wajibnya mengembalikan barang-barang amanah dan termasuk barang amanah adalah al-ariyah, barang pinjaman. Demikian juga menimbang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam alal yadi ma akhadat hatta tu'addiyahu. Menjadi kewajiban tangan apa yang dia ambil sampai dia tunaikan. Diatkan oleh Abu Dawud ya namun dinilai daif oleh Al Albani demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam adil amanata ilamani mani tamanaka tunaikan amanah kepada orang yang memberikan amanah kepadamu hadis sahih riwayat Abu Dawud maka dalil-dalil ini menunjukkan wajibnya al-muhafadzah menjaga Eh, barang yang diamanahkan kepada seseorang dan wajib mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya saliman dalam keadaan bebas dari cacat dan termasuk dalam dalil-dalil umum ini yaitu dalil-dalil umum tentang wajibnya menunaikan amanah maka termasuk barang amanah adalah al-ariyah barang pinjaman karena orang yang Pinjam adalah orang yang diberi amanah atas barang pinjaman. Wa matlubatun minhu dan barang itu adalah satu hal yang akan diminta darinya. Dan orang yang meminjam barang hanyalah dibolehkan untuk mengambil manfaat barang tersebut. Fi hudud majarabi al-urfu da, apa kemudian koridor dalam masalah pemanfaatan barang ya, maka di sini dikatakan fi hudud majarabihi al urfu dalam koridor yang dalam batas tidak boleh keluar dari batas bi al urfu yang dianggap normal menurut urf ini, maka dia hanya boleh melakukan tindakan dalam barang pinjaman itu apa yang normal menurut orf. Ketika dia pinjam buku, bolehkah dia nekok? Ini, bolehkah dia menekok apa, kertas buku tersebut? Boleh ataukah tidak? Kembali kepada orf. Urf mengatakan boleh ataukah tidak semacam itu. Ya, jika orang oh mengatakan oh ya itu tidak boleh karena itu bikin bekas yang jelek ya, pada barang pinjaman maka tidak boleh. neko. mungkin kalau ngasih tanda kertas atau yang lain tidak apa-apa. Ya, akadnya cuma saya pinjam buku ya saya pinjam karena bagaimanakah uh, ini koridor pemanfaatannya? Jawabannya kembali kepada al-urfu. Ya Bolehkah kemudian uh, uh, kemudian break membaca buku pinjaman kemudian diginikan ya, dibalik kemudian di ya, maka oh boleh jadi membedakan antara tergantung bukunya ada buku-buku yang rusak atau enggak kurang bagus kalau uh, mbak dibuat semacam ini maka itu tidak boleh jika tidak masalah maka tidak masalah. Maka kaidahnya adalah kaidah intifa, kaidah pemanfaatan barang pinjaman. Ini kaidah pemanfaatan barang pinjaman adalah fi hudud majarabihil urfu. Maka tidak boleh bagi peminjam untuk berlebih-lebihan dalam menggunakan barang pinjaman israfan berlebihan yang menyebabkan rusaknya barang pinjaman. Demikian juga tidak boleh baginya menggunakan barang pinjaman dalam tindakan yang tidak layak penggunaan barang tersebut di dalamnya. Maka dia pinjam pisau roti namun dipakai untuk motong daging misalnya Ya, maka ini tidak boleh. Ya, dia pinjam muas komputer dipakai untuk melempar kucing misalnya. Anda nah, boleh. Ini istimal yang layak seluruh. Ya, Itu tidak itu bukan kelayaan bagi barang tersebut dipakai untuk seperti itu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal hal jazaul ihsani ilal ihsan." Dan tidaklah balasan orang yang berbuat baik kepada kita kecuali kita berbuat baik kepadanya. Maka dia telah berbuat baik kepada kita dengan meminjamkan barang, maka kita punya kewajiban untuk berbuat baik kepadanya dengan merawat sebaik-baiknya barang yang barang pinjaman. Kemudian siapa yang menggunakan barang pinjaman tidak sesuai dengan peruntukannya. Fi ghair ma usta'irat lahu. Ini berbeda dengan maksud e, transaksi peminjaman. <coughs> Maka tidak sesuai dengan peruntukannya. Fatala fat tadi pinjem mos untuk melempar kucing nakal. Maka itu mouse komputer tidak dipinjam untuk kepentingan semacam itu. Fatala fat lantas rusak. Wajib alihi domanuha. Maka wajib baginya untuk menggantinya. Likaulihi sallallahu alaihi wasallam alal yadi ma'akhodat hatta tu'atiyahu. Kewajiban tangan apa yang dia ambil sampai dia menyerahkannya. Diatkanlah al-khamsah dinilai oleh al-hakim. Maka di sini dalil yang menunjukkan wajibnya mengembalikan apa yang digenggam dan didapatkan oleh seseorang dan sesuatu tersebut adalah milik orang lain. Kemudian tidaklah e, gugur e, tanggung jawab orang yang pinjam barang ila bimasirihi kecuali jika barang tersebut dikembalikan kepada pemiliknya atau pengganti pemilik. Ya. Maka dia pinjam barang dari seseorang, maka kewajiban untuk menjaga barang itu belum tidaklah gugur kecuali jika dia kembalikan langsung kepada pemiliknya atau orang yang bisa menggantikan posisi pemilik dia pinjam sama suaminya kemudian dia pas kembalikan suaminya tidak ada dia serahkan kepada istrinya ya, maka ini man yakumu makomahu bisa kita katakan sebagai orang yang menggantikan posisi pemilik pemiliknya adalah si suami diserahkan kepada istrinya maka ini telah diserahkan kepada orang yang menggantikan posisi suami Kemudian jika barang itu rusak dalam pemanfaatannya bil ma'ruf dan dia telah memanfaatkannya dengan wajar sesuai dengan urf. Dengan wajar sesuai dengan urf. Maka al-musta'ir orang yang pinjam tidak memiliki kewajiban ganti rugi. Dia pinjam mouse, mouse komputer dia pakai untuk itu ternyata rusak Padahal makainya biasa saja. Maka tidak ada kewajiban untuk mengganti. Alasannya li'anal mu'ir karena orang yang menjamkan barang ini telah mengizinkan bagi dia dalam penggunaan tersebut. Dan kaidah mengatakan taba 'alal ma'zuni fa wa ghairu matmunin. Ya, siapa yang dampak yang timbul alal ma'dhuni setelah mendapatkan izin dan izin ini boleh jadi dari syari izin dari pemilik syariat dari Allah Subhanahu wa taala ataukah izin dari pemilik fawa ghairu matmunin maka jika ada apa-apa ya, tidak ada kewajiban untuk mengganti ya, contoh yang lain dari penggunaan kaidah ini adalah seorang Al-Kuju. Al-Kuju telah mendapatkan izin dari syari untuk motong tangan pencuri. Setelah dia melakukan eksekusi, mencuri, eh, motong tangan pencuri, ternyata berujung pada kematian. Ternyata untuk kemudian penghentian darahnya itu tidak sukses, mati. Apakah Al-Gojo ini punya kewajiban untuk membayar dia pembunuhan tidak sengaja? Jawabannya tidak. Kenapa? Pakai kaidah ini. Mata 'alal ma'aduni fa wa ghairu matmunin. Dampak yang timbul dari sesuatu yang dilakukan setelah diizinkan, setelah mendapatkan izin dari syariat atau dari pemilik, maka dampak tersebut tidak ditanggung dan tidak menjadi kewajiban orang yang mendapatkan izin kemudian tidak diperbolehkan ya, meminjamkan barang pinjaman ya, tidak boleh meminjamkan barang pinjaman ya, maka tidak diperbolehkan lil musta'ir bagi peminjam untuk meminjamkan barang pinjaman kepada orang lain orang yang pinjam buku kemudian ya, dia pinjamkan buku pinjam ini kepada orang lain ini tidak boleh dan ini juga uh, adalah madhab syafi'iyah ya, tidak boleh meminjamkan barang pinjaman karena orang yang dibolehkan baginya melakukan sesuatu tidaklah boleh baginya untuk membolehkannya kepada orang lain. Alasan yang kedua karena dalam hal tersebut meminjamkan barang pinjaman kepada orang lain ta'ridan laha litalaf. Ini bisa menyebabkan rusaknya barang pinjaman. Ya, rusaknya barang pinjaman. Demikian juga alasan yang lain karena musta'ir peminjam itu bukan pemilik. Baik pemilik barang ataupun pemilik manfaat barang. Dia bukan pemilik. Maka atas alasan apa dia membolehkannya? Lain halnya dengan ya, menyewakan barang sewaan. Kemarin telah kita bahas ketika bahas masalah penyewaan. Menyewakan barang sewaan hukumnya boleh. Ya, kecuali ada kontrak khusus dengan pemilik. Ada perjanjian khusus dalam dengan pemilik. Jika tidak ada perjanjian khusus maka boleh menyewakan barang sewaan. Kenapa? Karena penyewa itu pemilik, pemilik atas manfaat barang. Karena dia pemilik, ya dia punya otoritas. Ya, ini mau dia ambil manfaatnya oleh dia sendiri atau oleh orang lain. Dan jika barang rusak karena ya, dipinjamkan kepada orang lain. Peminjam meminjamkan barang pinjaman. Di tangan orang yang ketiga barang rusak. Maka pemilik barang eh, boleh menuntut orang kedua ataupun orang ketiga. Terserah dibolehkan baginya untuk nuntut orang yang pertama atau orang kedua tangan dia kemudian tangan yang kedua maka boleh dia menuntut tangan kedua atau menuntut tangan yang ketiga ada demikian eh, namun sebenarnya ulama berselisih pendapat tentang kewajiban ganti rugi atas peminjam eh, peminjam barang pinjaman jika barang pinjaman itu rusak di tangannya dalam penggunaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Maka dhahaba jama'atun sejumlah ulama berpendapat wajibnya ganti rugi atas dirinya. Baik dengan perbuatannya tersebut dia tergolong melampaui batas ataupun dia tidak melampaui batas. Dengan alasan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam alal yatima akhadat atau tu'atiyaha Wadali dalam tersebut contohnya seandainya hewan yang dipinjam mati atau pakaian yang dipinjam itu terbakar atau dicurinya barang pinjaman. Sedangkan sekelompok ulama yang lain mengatakan tidak tidak wajib tidak adanya kewajiban ganti rugi ya tak ada jika tidak ada perbuatan melampaui batas di annaha la tatadamman karena Lianna karena barang pinjaman itu tidaklah terjamin kecuali terdapat tindakan melampaui batas. Wala ala hadal kaula dan boleh jadi pendapat inilah yang lebih kuat. Alasannya karena orang yang pinjam barang dia mendapatkan barang tersebut dengan izin pemilik. Fakanat amanatan aindahu maka ini adalah sebagai barang amanat di tempatnya kalau wadiah sehingga dikiaskan dengan barang titipan. Dikiaskan dengan barang titipan. Maka kesimpulannya penulis mengatakan bahasanya pendapat yang kuat barang pinjaman itu manakala dimanfaatkan fi ghair ustu'ira lahu tidak sesuai dengan kontrak saat pinjam ya, maka peminjam punya kewajiban mengganti manakala dia tak ada melampaui batas dan melampaui batas dalam uh, ya, dalam pembahasan dalam pembahasan semacam ini maknanya adalah melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan maka dia tadi pinjam mouse komputer ya, kok dipakai untuk melempar kucing nakal nah, dia melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan maka itu namanya taati maka berkenaan dengan barang-barang yang statusnya amanah, nanti akan kita jumpai dua istilah, yaitu taati sama tafrid. Ceroboh dengan melampaui batas. Ya, ini dua hal yang berbeda. Kalau ceroboh itu tidak melakukan sesuatu yang harus dilakukan. Ini harusnya disimpan di tempat yang aman, tidak disimpan atau disimpan di tempat yang tidak aman. Mungkin namanya tafrid, ceroboh. Adapun melampaui batas itu adalah melakukan sesuatu yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Kemudian menjadi kewajiban orang yang pinjam barang untuk menjaga barang pinjaman, perhatian dengannya dan bersegera mengembalikannya kepada pemilik jika telah selesai kepentingannya dengan barang tersebut. Dan janganlah bermudah-mudah dalam masalah barang pinjaman atau yu'aridu menyebabkannya menggunakannya dengan penggunaan yang menyebabkan litalafi rusak karena barang pinjaman itu amanah di tempatnya dan karena pemilik barang telah berbuat baik kepadanya maka jazaul ihsani hal jazaul ihsani ilal ihsan tidaklah balasan orang yang berbuat baik kepada kita kecuali kita berbuat baik kepadanya kemudian kita lanjutkan dengan uh, bab selanjutnya itu akamal ghasbi ketentuan-ketentuan seputar merampas Ya, maka al-ghasbu dalam bahasa Arab artinya mengambil sesuatu secara zalim. Sedangkan maknanya dalam bahasa para ulama fikih menguasai ala haqqi ghairihi hak orang lain kohron secara paksa birai hakin tanpa alasan yang dibenarkan. Dan sebagian ulama fikih menambahkan kalimat kohron mujaharotan dan itu dilakukan secara terang-terangan lain halnya dengan sehingga berbeda antara al ghusbu merampas dengan mencuri karena kalau mencuri sembunyi-sembunyi kalau ini terang-terangan dan merampas harta orang lain mengambil e, merampas harta orang lain mengambil paksa barang milik orang lain hukumnya haram dengan sepakat kaum muslimin karena itu adalah termasuk aklu amwalan nas amwalin nas bil batil memakan harta orang lain dalam hal ini memanfaatkan harta orang lain dengan cara yang tidak legal wala taqulu amwalakum bainakum bil batil janganlah kalian memakan harta orang lain bil dengan cara yang tidak legal, tidak dibenarkan oleh syariat. Dan merampas adalah termasuk min a'dhami aklil mal bil batil bentuk yang paling jelek dari memakan harta orang lain termasuk memakan adalah memanfaatkan dengan cara yang ilegal mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh darah kalian, harta kalian dan kehormatan kalian itu haram diganggu. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dalam hadis yang diat Imam Ahmad tidaklah halal harta milik seorang muslim kecuali dengan kerelaan dirinya. Kecuali dengan kerelaan dirinya. E, maka ya, tidak termasuk kerelaan dirinya manakala dimanfaatkan karena diambil paksa dan tidak pula termasuk kerelaan diri manakala barang itu dimanfaatkan oleh orang lain karena sungkan dan pekewu ya. maka kebalikan dari tibi nafsin kerelaan hati yang pertama adalah pemaksaan ya. pemaksaan yang kedua terpaksa ya, meskipun bukan pemaksaan karena dalam bahasa Indonesia pemaksaan beda dengan terpaksa. Terpaksa dipak, terpaksa karena keadaan. Nah, itu disebut terpaksa. <clears throat> Demikian juga ke, termasuk kebalikan tibi nafsin, sungkan, malu, pekewo. Yeah. Maka eh, maka ini termasuk ini tidak memenuhi persyaratan tibi nafsin. karena itu jika ada orang yang ngasih tawaran makanan, atau tawaran mampir untuk ngeteh-ngeteh, namun itu tawarannya adalah tawaran basa-basi. Karena dia ngerti ini yang nawari orang Jogja dan Jogjanya Jogja asli, ya, belum terkontaminasi dengan ya, uh, dengan ngaji, ya, masih Jogja asli. Kalau orang ngaji itu ah, nawarin nawarin sungguhan. Nah ini nawarinya nawarinya gaya orang Jogja, yang asli tulen orang Jogja, yang itu cuma basa-basi. Maka haram menerima tawaran tersebut. Karena ini tidak memenuhi kriteria tipi nafsin. Kemudian barang yang dirampas itu boleh jadi aktiva tetap dan boleh jadi aktiva bergerak. Contoh aktiva tetap terdapat dalam hadis siapa yang mengambil satu jengkal dari tanah milik orang lain secara zalim maka akan dikalungkan untuknya sampai ya, sebagai ardin tujuh lapis bumi maka zahir hadis ini orang tersebut akan dibuat akan di padang mahsyar akan dibuat untuknya leher yang panjang. Sehingga tujuh lapis bumi itu cukup. Ya, sehingga panjang lehernya itu sepanjang kedalaman tujuh lapis bumi. Setelah itu diputarkan di lehernya. Tanah yang dia ambil tadi jadi kalungnya. Itu hadis ini. Dan pada dasarnya hal-hal semacam ini kita maknai dengan makna zahirnya kecuali ada indikator-indikator yang mengharuskan dibelokkan kepada makna yang lain. Maka zahir hadis ini ya, orang yang merampas tanah milik orang lain itu akan dipanjangkan lehernya sepanjang kedalaman yang Nabi sebutkan tujuh lapis bumi. Setelah itu tanah tersebut dikalungkan di lehernya. Fayalzam al-ghasib maka orang yang merampas harta milik orang lain wajib bertobat kepada Allah. Wa al marsub dan punya kewajiban untuk mengembalikan barang yang dirampas kepada pemiliknya dan wajib menanggung ongkos dan biaya pengembalian meskipun barang tersebut ya, ongkosnya ternyata lebih besar daripada nilai barangnya itu menjadi kewajiban dia Waya tulubu minu al afwa dan wajib baginya minta maaf kepada pemilik barang. dasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang memiliki madlamah ke tindakan zalim kepada saudaranya sesama muslim falyatahalal minhu al maka adalah dia minta halalnya hari ini sebelum datangnya hari tidak ada dinar dan dirham itulah hari kiamat ya, nanti jika pada hari kiamat jika dia punya amal kebajikan akan diambil amal kebajikannya kemudian diberikan kepada orang yang didolimi jika dia tidak memiliki amal kebajikan maka diambillah amal kejelekan orang yang terzalimi lalu diberikan kepadanya setelah itu dilemparkanlah dia orang tersebut ke dalam neraka Aukamakola sallallahu alaihi wasallam atau sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Fa'inkana al-marsubu baqiyah jika barang rampasan itu masih dalam keadaan utuh dikembalikan sebagaimana keadaannya dan jika sudah rusak maka dikembalikan gantinya yang semisal Mafakuddin Ibnu Qudamah rahimahullah taala mengatakan para ulama sepakat wajibnya menggali, mengembalikan barang yang dirampas idza kana bihalihi manakala masih tetap dalam keadaannya semula dan tidak berubah. Demikian juga wajib baginya mengembalikan barang rampasan plus tambahan-tambahan yang terjadi. Baik tambahan yang terjadi itu tambahan yang bersambung ataukah tambahan yang tidak bersambung. Karena itu adalah nama pertumbuhan dan perkembangan dari barang rampasan. Fahia oleh karena itu maka fahia limalikihi tambahan tersebut adalah milik si pemilik milik si pemilik kal asli sebagaimana e, pokok barangnya sebagaimana pokok barangnya maka tambahan yang bersambung misal, contohnya adalah gemuk. Misalnya seorang merampas kambing milik orang lain. Dulu pas dirampas, kurus. Ya, setahun di tangan dia ya, gemuk dua kali lipat. tidak boleh. Wah, saya ganti yang kurus sama uh, seperti dulu saya ngambil merampas kambingnya. Ya, ini, ini eh, karena penjarahan ya, krisis 98 ah, jarah jarah kan rosok jarah kambing ketika itu kurus setelah setahun dijarah nah, ya, maka gemuk dua kali lipat ah, tidak boleh mikirnya wah ini gemuk nah, dulu kurus saya mau kembalikan seperti aslinya. Ah, ini gemuknya milik saya ah, tidak tidak Demikian. Maka contoh rosop kalau di tempat kita penjarahan ketika terjadi kerusuhan, eh, penjarahan ketika terjadi kecelakaan. Ini, ini tok lele tumpah, mau oh, pada diambili. Itu namanya penjarahan. Ada orang yang kecelakaan di sebagian tempat, kecelakaan pingsan pakai jam tangan bagus diambil jam tangannya. Ini al-ghasbu. Ini Ah, ini ini termasuk al-ghasbu uh, ah, barang milik teman kosnya dipakai ah, ya, dipakai tanpa izin maka ini al-ghasbu maka tambahan wajib dikembalikan baik tambahan tersebut tambahan bersambung ataupun tambahan yang munfasilah tidak bersambung contoh tambahan yang tidak bersambung anak Iya, jadi menjarah kambing setahun sudah punya anak maka kambingnya dengan anaknya itu dikembalikan. Ini tidak hanya kambingnya saja. Ya dan uh, ya, perlu diketahui bahasanya jika seorang itu uh, bisnis dengan harta yang statusnya harta yang haram. Ini, orang itu bisnis dengan satu harta yang harta itu harta yang haram. Ya, kemudian mendapatkan untung dari bisnis ini. ini. Dan barang tersebut hasil bisnis tadi misalnya hasil korupsi misalnya dipakai untuk bisnis dan menguntungkan. Nah, dapat untung. Maka ulama berselisih pendapat gimanakah status keuntungannya. Sebagian ulama mengatakan pasnya bisnis dari harta yang haram semisal korupsi itu dimasukkan di bab dikiaskan dengan bab rosop dikiaskan dengan bab rosop maka berdasarkan pendapat ini keuntungan dari korupsi tadi maka uang korupsinya dan untungnya semuanya dikembalikan. Karena mengikuti kaidah al mersub Ini non pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimallahu taala dan bila nilai itulah yang adil keuntungan dari bisnis berdasarkan modal ya, harta haram milik orang lain itu keuntungannya itu dijadikan distatuskan dengan status mudoroba jadi separuh-separuh maka utuhnya barang aslinya ya, harta aslinya wajib dikembalikan keuntungannya itu separuh-separuh dengan status disikapi sebagaimana sikap mudoroba <coughs> namun ada ulama yang memasukkannya di bab marsub mengkiaskannya ke bab hasil rampasan dan kaidah dalam maksud harta rampasan asalnya pokoknya dan tambahannya semua milik pemilik. Nah, kemudian jika orang yang merampas itu dalam ini merampas tanah, dia telah bangun di tanah rampasan tersebut bangunan permanen atau dia tanami tanah rampasan itu dengan tanaman lazimahu maka si perampas ketika dia tobat dan insaf punya kewajiban untuk mencabut bangunan dan mencabut pohon yang ditanam dan ini adalah kewajibannya idza talabahu al-malik jika dituntut oleh pemilik jika saya maunya utuh sebagaimana semula ya, maka dia wajib untuk membongkar bangunan permanen tadi termasuk sampai pondasi-pondasinya. Sampai pondasi-pondasinya. Jika dia tanami misalnya pohon rambutan wajib dia tebang dan wajib dia bersihkan sampai akar-akarnya. Mengingat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada bagi keringat orang yang zalim, tidak ada hak bagi keringat orang yang zalim diriatkan oleh At-Tirmidzi dan yang lain dinilai hasan oleh Tirmidzi. Kemudian jika wa in kana dzalika yu'athiru 'alal ardi jika hal tersebut memberikan dampak yaitu merusak tanah, kualitas tanah. Karena yang dia rampas adalah uh, tanah pertanian, lahan pertanian ditanam dengan tanaman yang tuh E, menyebabkan berkurangnya kesuburan lahan pertanian. Maka kualitas tanahnya jadi turun, jadi berkurang. Dan ini seandainya dijual menyebabkan ya, karena kesuburannya sudah kurang, ya, menyebabkan harganya turun. Maka terjadi nakes, terjadi kekurangan dan penurunan nilai lazimahu gharamatu naqsiha maka ada kewajiban untuk mengganti nilai kekurangan ini tanah rampasan ditanami setelah ditanami dengan tanah yang menyebabkan kesuburan kurang tanahnya jadi jelek kalau dijual dan dicetakan apa adanya kualitas kesuburan dan sebagainya maka harganya turun. Maka nilai turun ini wajib dibayar oleh si perampas ketika dia insaf dan bertobat dan membalikan tanah tersebut. Ini, turunnya harusnya kalau dijual normalnya ini e, tanah ini nilainya 100 juta karena ditanami semacam ini e, kesuburan hilang maka harganya itu cuma ya, 50 juta. Maka dia punya kewajiban untuk mengembalikan menyerahkan tanah dan bayar 50 juta sebagai ya, goromah nakes denda karena berkurangnya nilai barang. yalzamuhu aidan demikian juga Ya. semua itu dia juga memiliki kewajiban menghilangkan atharul gharas. Ya, menghilangkan bekas tanaman dan bangunan yang masih tersisa sehingga tanah itu bebas dari cacat hatta yusallima sehingga dia serahkan tanah itu kepada pemiliknya dalam keadaan bersih dari cacat. Misalnya orang menjarah sepatu, Dijarah dipakai setahun. Nilai jualnya turun. Terjadi nakes. Terjadi nakes. Nilai jualnya turun karena jadi lecet. Ya. Maka e, tidak cukup dengan dikembalikan sepatunya. Tidak cukup. Dia harus membayar goromah nakes. Ini sepatu saya setahun kemarin jika dijual, oh itu masih ya, harganya 200 ribu, kalau dijual masih 100 ribu. Sekarang sudah lecek kayak gini, setengah lecek kayak gini, dijual itu tinggal 20 ribu. Maka dia wajib bayar, nyerahkan, mengulangkan. Karena masih ada, maka wajib dipulangkan. Karena terjadi nakes, wajib bayar rumah nakes. Ya, plus ngasih uang 80 ribu. Kemudian di samping ada rumah nakes, ada juga daful ujrah. Daful ujrah wa yalzamu aidan. Dan orang yang merampas barang yang insaf ini punya kewajiban untuk bayar upah sewa dari dia gosok sampai dia serahkan dan upah sewanya mengikuti upah sewa standar li'annahu man asahibiha alasannya karena dia telah mencegah pemilik barang tersebut dari memanfaatkan barang tadi dalam jangka waktu ini tanpa alasan yang bisa dibenarkan maka kalau penjarahan sepatu dan sepatunya lecek maka dia pertama punya kewajiban untuk mengembalikan dan menanggung ongkos pengembalian meskipun itu nilainya jauh lebih besar daripada nilai barang ternyata kawannya yang dia rampas sepatunya itu nah, sekarang tinggal di Papua dan ongkos pos kirim ke Papua sama sepatunya nah itu lebih mahal ongkos kirimnya dia tidak boleh minta ganti, tidak boleh. Itu tanggungan dia. Ini. Maka dia punya kewajiban kembalikan barang, kewajiban nanggung ongkos pengembalian barang. Ini harganya tadi itu dua puluh ribu. Ongkosnya 500 ribu karena kirim ke Papua. Ini nggak boleh komplain. Dia wajib bayar goromah nakas 80 ribu dan dia bayar, wajib bayar upah sewa pakai sepatu selama satu tahun. Dia punya kewajiban upah sewa sepatu. Nih kalau orang untuk sewa sepatu berapa? Normalnya harganya per hari atau per pekannya itu dikalikan setahun. Nah itu wajib dibayarkan. Li'anum kemudian wa in ghasaba syai'an. Jika dia menggosok sesuatu dan menahannya sampai murahlah harga barang tersebut. Domina naksahu ala sahih. Maka dia punya kewajiban untuk mengganti kekurangan nilai dari barang tersebut ala sahih menurut pendapat yang kuat. Kemudian wa in khalata al maghsubu ma'a ghairihi. Jika dia campur barang rampasan bersama yang lain dan itu tidak itu dan itu bisa dibedakan. Semacam dia campur antara hintah gandum hintah dengan gandum syair. Maka ghasib memiliki kewajiban untuk takhlis, membersihkannya. waktu baru setelah bersih dia kembalikan. Namun jika dia campur dengan barang yang tidak bisa terbedakan, semacam dia campur uh, hin, gandum hintoh rampasan dengan sesama hintoh, maka yang menjadi kewajibannya adalah mengembalikan yang semisal, semisal dalam takaran dan timbangan. Kemarin rampasannya itu hintoh berapa kilo? 10 kilo ya sudah. Yang menjadi kewajibannya balikan 10 kilo tersebut. Min ghairi makhluk maka yang diganti misal. Yang diganti adalah radda mislihi. Berarti barang yang lain bukan itu. Namun dia beli hintoh yang lain yang bersih. Kemudian min ghairi makhluk yang bersih dari campuran. Jika dia campur barang tersebut dengan barang yang lain yang kelasnya di bawahnya, atau kelasnya lebih bagus dengannya atau dia campur dengan tidak sejenis barang yang lain tidak sejenis namun tidak bisa terbedakan maka kewajiban dia <coughs> ba'al makhluta dia jual yang tercampur tersebut dan diberikan untuk masing-masing dari keduanya perampas dan yang dirampas kadar bagiannya dari hasil penjualan. Dan jika berkurang barang yang dirampas tadi dalam kasus ini berkurang nilainya munfaridan ketika sendirian, ketika tidak bercampur. Itu jatuh harganya kalau bercampur. Kalau nggak bercampur harganya bagus. Kalau bercampur harganya turun domina al-ghasib nakas. Maka perampas yang insaf ini punya kewajiban untuk mengganti biaya berkurangnya berkurangnya nilai barang. Ya, demikian yang kita bahas dan kita kaji kesempatan pagi hari ini tentang dua hal. Yang pertama tentang pinjam meminjam barang, kemudian sebagian pembahasan separuh bahasan tentang al-ghusbu atau merampak. Sedemikian wa sallallahu ala Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa arudakwana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyadu an la ilaha ila ant. Astaghfiruka wa atubu ilaih.